dahulukan yang dulu ya walad dahulukan yang dulu ente datang sana supaya tidak berhenti di jalan mikir ya di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma صل ala sayyidina Muhammad. Allahumma صل ala sayyidina Muhammad. uh, perkenalkan bu ya nama saya Godin Syuryadani eh, asli saya dari Pleret bu ya uh, saya mau bertanya masalah babi sodako uh, ada di antara saya pernah melihat dan ada di sekeliling kita ada seorang istri yang bersodako tapi uh, tanpa seizin suaminya seizin tanpa seizin suaminya perempuan perempuan dan kalau e, misalkan izin sama suaminya e, suaminya tidak akan mengizinkan mengenai bab sodaka itu terutama e, eh, bab sodaka terhadap anak yatim tapi kalau bersodako terhadap anak yatim e, suaminya mengizinkan tapi kalau misalkan bersodako kepada orang tua orang tua istri e, itu suaminya tidak mengizinkan yang saya tanyakan bagaimana hukumnya Bagaimana hukumnya uh, seorang istri yang bersedekah tanpa izin suaminya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri yang ingin bersedekah, apakah harus izin kepada suaminya? Yang perlu dilihat adalah uang siapakah itu? Jika uangnya seorang suami, maka seorang istri tidak boleh bersedekah kepada siapapun kecuali izin dari suaminya. Adapun jika uang itu adalah uangnya seorang istri, masuka suka mau dibagikan, bagikan ke siapa saja. Suami tidak berhak melarang istrinya membagikan rizkinya sendiri. Suami tidak berhak melarang. Karena harta seorang istri boleh diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau wahai para istri, jika itu uang suamimu, jangan sekali-kali engkau dermawan dengan uang suamimu kecuali dapat izin. Kecuali suamimu sudah memang tahu masalah hal-hal sepele seribu, dua ribu. Ada orang minta, itu selera. Tapi kalau jumlah besar dan duit suamimu harus izin dari suamimu. Tapi kalau duitmu sendiri tidak harus. Bahkan ada seorang suami yang na'udzubillah. Na'udzubillah, ada suami na'udzubillah ini. Bantu ibunya sendiri nggak boleh. Ini kan naudzubillah. Ada seorang istri mau memberikan bantuan kepada ibunya sendiri marah-marah itu suami. Ini suami model di mana? Itu dapat di mana itu? Pasti salah pilih tuh manusia gitu. Seorang suami yang baik akan selalu mengajari istrinya untuk berbuat baik kepada ibunya. Sebagai seorang suami harus banyak berkata kepada istrinya, wah istriku, gimana ibumu? Sudah kau perhatikan atau belum?" Malah melarang ini. Ini kan aneh itu. Dan ada manusia-manusia aneh memang. Ada banyak. Jadi kalau suami tersebut alasannya kalau kepada yatim piatu boleh kepada ibunya boleh, enggak boleh. Bisa saja ibunya lebih butuh daripada yatim piatu kok. Mungkin ibunya seorang tua yang sakit dan sebagainya. Bahkan kalau kita sedekah kepada ibu sendiri dan ibu yang butuh itu punya pahalanya double. Kalau kita sedekah kepada orang fakir yang ada di luar sana dapat pahala sedekah kepada orang fakir, tapi kalau Anda sedekah kepada ibu yang fakir, di samping pahala sedekah kepada orang fakir dapat, tapi mendapatkan pahala silaturahim dan berbakti kepada orang tua. Double. Itu pasti suaminya nggak pernah ngaji, Pak, kayaknya itu itu. Kasihan dia itu, kasihan. Biarpun kopiahnya biarpun pakai imamah tapi ya kalau salah begitu kalaupun seandainya duitnya sendiri duitnya seorang suami seandainya duitnya kalau seorang istri duitnya bebas kalau suami bebas tapi kalau seandainya itu duitnya suami suami benih suami ber, ber, berakal sehat, tidak akan seperti itu perilakunya. Pasti akan berkata, iya dek, sedekahlah kepada yatim sesaat. Tapi kalau ibumu lebih penting juga nggak ada masalah. Begitu. Nah ini, jadi masalah sedekah semacam itu. Jangan sampai Orang dekat dengan kita tidak mendapatkan apa-apa, orang luar mendapatkannya. Ini musibah juga. Sedekah dengan hawa nafsu. Jadi seperti itu. Tapi kalau duitnya sendiri tidak perlu pakai izin, akan tapi kita perlu bertanya, kenapa kok sampai suami melarang dia berbuat baik kepada ibunya? Ini pasti suami nggak benar tuh. Atau memang ibunya yang memang, Masya Allah sudah cukup dan sebagainya, lain cerita. Kalau ibunya butuh, misalnya ada orang, ada orang lain butuh, ibunya butuh, didahulukan ibunya. Sama-sama butuh. Karena apa? Dengan ibu dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Bukan segar pahala sedekah, ada pahala silaturahim dan pahala berbakti pada orang tua. Baik seperti itu ya, insya Allah nggak ada suami yang penyakitan kayak tadi itu di sini. Enak eh, kasihan kita doain semoga sadar ada suami begitu itu. Itu kalau debat gaji itu langsung dibagi dua kayak punya istri dua. Saya kaki ngomong punya istri dua gimana? Sebab gajinya separuh untuk saya separuh untuk ibunya. Oh untuk ibunya. Dan saya tanya, ibu ini cukup tidak Cukup. Nah sudah ibu cukup kenapa kok masih rakus dengan yang harus diberikan kepada ibundanya? Ibu ini nggak benar. Lalu suaminya itu punya gaji. Misalnya separuh dikasihkan istrinya, separuh untuk ibundanya. Sebagai seorang anak ingin berbakti pada ibundanya. Jangan pelit, Bu. Bantu suamimu untuk berbuat baik kepada ibundanya. Dan bantu wahai para bapak istrimu untuk berbuat baik kepada ibundanya. Bantu. Jangan malah dihalang-halangi. Anda sebagai seorang suami yang bijak selalu memberikan motivasi, semangat kepada istrinya. Wah istriku, jangan lupa ibu dan bapakmu. Ibu dan bapakmu yang melahirkanmu, yang merawatmu. Awas ya. Jangan sampai kamu lupa. Diingatkan terus, dibantu kalau perlu. Ini hadiah kasih, hadiah kasih. Sama seorang istri yang salehah akan selalu membantu suaminya untuk berbakti kepada bapak ibunya. Ini kok idah. Dan itu hakikat keindahan dan itulah cara bercinta yang indah. Jangan ini buat ibuku, bapakku, bapak bapak mertua, ntar dulu. <laughs> Awas tuh model manusia-manusia rendah Sebetulnya diam-diam akan tersinggung kekasihmu itu wahai para suami yang baik. Jika misalnya anda sebagai seorang suami hanya memberikan kepada bapak ibumu saja, giliran mertua meminginkan kok anda tidak memberi, istrimu hanya karena istrimu lemah saja dia diam saja. Padahal hatinya protes, giliran bapak ibunya sendiri dikasih tapi giliran ibuku butuh tidak dikasih sebenarnya protes dalam hati itu akan memangkas cinta itu sendiri dan mungkin berubah menjadi kebencian sama seorang istri juga demikian kesudah dengan bapak ibunya oh beral-beral dengan bapak ibunya tapi giliran sama mertua yakni swa, bapak ibunya sang suami ogah-ogahan diam-diam sang suami akan runtuh akan akan eh, terkikis itu cinta istriku kok begitu dengan bapak ibuku Baik, uh, indah rendah itu semuanya. Baik, Baik Bu, ya. semoga ini menjadi ya. ahli surga semuanya.